Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiati ahmalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah Insyaallah kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa yaitu yang pertama-tama sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Riyadhus Shalihin beserta syarahnya. dan mungkin nanti yang ketiga Saya ingin menyampaikan ceramah yang pada hari Sabtu malam Ahad lalu Disampaikan oleh Imam dan Khotib Masjid Nabawi Syekh Dr. bin Salah eh, Syekh Salah bin Muhammad al budir Hafizullah Ta'ala Yaitu tentang Ashratus Sa'ah Tentang tanda-tanda kiamat Mengenai sirahnya dari kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakfuri hafizahullah taala kita yang lalu telah menyelesaikan tentang rencana makar yang dilakukan oleh Quraisy dan rencana pembalasan makar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita masuk bab yang baru lagi yaitu tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Setelah kaum muslimin berangkat ke Madinah, maka sekarang giliran Nabi Muhammad SAW beserta sahabat setianya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala Hijratun Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Berkata penulis kitab ini Hijrah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Hurujuhu Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Pertama-tama beliau membawakan tentang keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal bait dari rumahnya. Jadi bagaimana ketika beliau Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min baitihi wa hum mutawwiquna fihi. Fadara al fathai ala ru'usihim. Wa huwa yatlu qawlahu subhanahu wa ta'ala وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون Rasulullah SAW keluar dari rumahnya Sedangkan mereka orang-orang kafir Quraisy, Para tokoh pilihan Mereka berkumpul di depan rumah beliau Dan mengintai beliau Bagaimana yang lalu kan jadi mereka sudah kumpul di rumahnya mengintai beliau dengan harapan ketika beliau keluar langsung mereka secara bersama-sama menghunuskan pedang kepada beliau sehingga beliau meninggal dunia. Kemudian keluarga beliau bingung mencari pembunuhnya siapa karena pembunuhnya banyak. Akhirnya keluarga Rasulullah SAW tidak menuntut balas, paling mereka hanya menuntut dibayarkan diat saja. Itu tipu daya mereka. Jadi mereka sudah mengintai semenjak permulaan malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya sambil beliau menggenggam tanah. Menggenggam tanah Fathah, tanah dari daerah Mekah. Digenggam tanah itu dan ditaburkan kepada mereka. Ditaburkan ke kepala mereka. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca salah satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di surat Yasin Surah Yasin ayat nomor 9. Waja'alna min baini aydihim sattan wa min khalfihim aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka ada penutup, di belakang mereka ada penutup, kami liputi mereka sehingga mereka tidak mampu melihat. Ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menaburkan pasir ke kepala mereka atau ke wajah mereka. <clears throat> Kemudian apa yang terjadi? Fa'akhadallahu bi absarihim falam yash'uru bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Allah menjadikan mata mereka tidak bisa melihat sehingga mereka pun tidak merasakan keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka oleh Allah dijadikan matanya itu tidak bisa melihat. Rasulullah keluar, mereka tidak tahu, tidak merasakan hal itu. Wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila baiti Abi Bakrin. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan terus menuju rumah sahabat Abu Bakar sebagaimana rencana semula. Beliau ke rumah Abu Bakar dulu, lalu beliau bareng-bareng bersama-sama sahabat Abu Bakar berhijrah. Setelah sampai di rumah sahabat Abu Bakar, wa min khawqati wa min khawqatin fi darihi kharaja hatta lahiqa bi ghari taur qabla buzughil fajri. <clears throat> Kemudian dari rumah sahabat Abu Bakar mereka keluar dari pintu kecil. Keduanya keluar dari sebuah pintu kecil sampai keduanya di Gua Taur sebelum terbit fajar. Jadi malam hari perjalanannya. Sebagaimana rencana semula, mereka akan tinggal di Gua Taur dulu selama berapa hari? Selama tiga hari ya, sebagaimana rencana yang lalu. Jadi mereka sampai di Gua Taur sebelum waktu subuh. Ala bu'di nahwi khamsati amyal fit tijahil Yaman. Yang mana jaraknya kurang lebih 5 mil dari arah Yaman. Jadi perjalanan kaki malam hari Semalam suntuk mengadakan perjalanan Sampai di Kuatur Ketua orang mulia ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan khalifahnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau penulis kitab ini membawakan judul baru lagi yaitu Tala Layal fil Tiga malam di gua apa yang terjadi selama tiga malam di gua. Walam mantahaya ilal ghari Takhalahu Abu Bakrin awalan hatta idza kana fihi syai'un yusibuhu huwa duna Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. <coughs> Tatkala keduanya telah sampai di gua, sahabat Abu Bakar masuk terlebih dahulu. Jadi kuahnya tidak sama dengan kuah di Indonesia ya. <clears throat> Kalau di Indonesia yang namanya kuah itu masuk ke dalam kan, masuk ke dalam terus sampai bermeter-meter sampai berpuluh-puluh meter. Kalau di negara Arab sana itu dikatakan kuah seperti kuah Hira, kuah Tur itu lubang di bawah. Nyamping sedikit aja yang cukup untuk satu atau dua orang saja. Itu sudah dinamakan kuah. Dan kalau kita melihat dohirnya riwayat ini, kuat sur ini letaknya di bawah. Jadi di bawah. Cuman cukup untuk dihuni sekitar satu atau dua orang saja. Jadi bukan gua yang sangat dalam dan besar. <clears throat> Tatkala keduanya telah sampai di gua, sahabat Abu Bakar masuk dahulu. Dengan harapan kalau ada apa-apa yang kena adalah beliau, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi beliau masuk dahulu melihat memeriksa gua itu. Kalau ada apa-apa yang kena saya, bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pangkat sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini adalah mangkobah beliau. Fakasahahu wa wajada fihi tuquban fasaddaha bi syaqqi izarihi wa baqiya hajarun aw hajaran alqamahuma rijlaihi. Lalu beliau melihat-lihat memeriksa gua itu dan beliau sahabat Abu Bakar mendapatkan di dalamnya ada lubang-lubang. Jadi ada lubang-lubang di gua itu. Lalu oleh beliau disobekkan kainnya dan ditutupkan di lubang-lubang itu, ditutupi semuanya. Kainnya disobek, ditutup. Hanya tinggal satu atau dua lubang saja yang tidak ada lagi kain untuk menutupinya. Akhirnya beliau menutupi dua lubang itu dengan dua kakinya. Jadi dua lubang ditutup dengan kakinya sudah aman. Setelah aman, barulah beliau mempersilahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk. Kemudian apa yang terjadi? Tumma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi fanama fi hijrihi Kemudian masuklah Rasulullah SAW, lalu beliau tidur di pangkuan sahabat Abu Bakar. Ini menunjukkan betapa mesranya dua orang sahabat setia ini. Jadi Rasulullah masuk tidurnya di hijr di pangkuan sahabat Abu Bakar. Dua kekasih yang bercinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waludhiqa Abu Bakrin fi rijlihi walakinnahu lam yataharrak limakani Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fasaqatat dumu'uhu ala wajhi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fastaiqadhu Lalu ternyata sahabat Abu Bakar disengat kakinya. Jadi ada binatang yang menyengat beliau. Yaitu binatangnya semacam akrab, semacam kalajengking disengat ya. Sengatan kalajengking berbahaya, bahkan bisanya bisa mematikan. Disengat sahabat Bakar kakinya. Namun beliau tidak bergerak, tidak dirasakan, tidak bergerak, diam aja. Dan biasanya orang kalau menahan sakit itu air matanya menetes kan. Menahan sakit sampai air matanya itu menetes. Jadi beliau diam saja, tidak bergerak supaya Rasulullah SAW tidak terbangun karena Rasulullah ada di pangkuannya. Karena ditahan, ditahan dan ditahan sampai akhirnya air mata beliau bercucuran menetes mengenai wajah mulia Rasulullah SAW lalu beliau terjaga. Begitu kena tetesan air mata beliau terjaga. Wasa'ala lalu beliau tanya ada apa? Fakala sahabat Abu Bakar menjawab ludirtu fidaka abi wa ummi wahai Rasulullah SAW aku disengat aku disengat oleh binatang, aku disengat oleh kala jengking. Fatafala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fadhahabal alam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah. Meludah di luka tersebut lalu sakitnya hilang. Ini di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bukan hanya sekali saja melakukan seperti ini sudah berkali-kali. Bahkan pernah ketika perang Khaybar Ketika perang Khaybar menyerbu pertahanan orang-orang Yahudi yang sangat kokoh Waktu itu beberapa hari pertahanan belum bisa ditembus Kemudian Rasulullah SAW mengatakan La'utiyan narroyata Dan Rajulan yuhibbullaha wa rasulah Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh Yaftahullahu ala yadaih Besok aku akan memberikan bendera ini kepada satu orang Yang orang itu cinta Allah dan cinta Rasulnya Allah dan Rasulnya cinta kepada orang itu Allah memberikan kemenangan melalui tangannya Siapa dia? Lalu para sahabat rebutan Semuanya kepingin menjadi orang itu Siapa yang tidak kepingin? Karena pangkatnya pangkat yang luar biasa Pangkat ukhrawi Bukan pangkat duniawi Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, "Ma ahbabtul imarata illa yauma idzin." Saya tidak pernah kepingin mendapat jabatan kecuali saat itu. Saya kepingin yang dapat saya. Karena jabatan akhirat, jabatan ukhrawi, bukan duniawi. Kemudian keesokan harinya para sahabat datang, semuanya berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya masing-masing berharap dia yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ternyata justru beliau mencari yang tidak ada. Yang beliau cari adalah aina Ali bin Abi Thalib. Mana Ali bin Abi Thalib? Yang enggak ada malah dicari. Lalu mereka bilang huwa yastafi ainaihi wahai Rasulullah, sahabat Ali di kemahnya karena beliau sakit matanya. Enggak hadir di sini. Akhirnya disuruh panggil, kemudian dipanggil, sahabat Ali datang, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah di matanya sambil didoakan. Lalu matanya itu langsung sembuh total seakan-akan tidak pernah sakit. Bahkan setelah itu tidak pernah sakit lagi. Ini di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini juga ada faedah yang paling besar bahwasanya takdir Allah itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Wallahu ghalibun ala amri. Allah pasti menang dalam urusan Allah. Allah itu nggak bisa kalah. Kita punya rencana apapun, kalau berhadapan dengan rencana Allah, rencana kita kalah. Kita hanya usaha, tapi yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini semuanya berharap dapat. Tapi ternyata malah yang diberi yang enggak hadir. Karena memang Allah sudah menakdirkan 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi bahwa sahabat Ali bakal menjadi pimpinan saat itu. Jadi rezeki tidak ada istilahnya rezeki kita diambil orang rezeki orang kita ambil tidak ada. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Wa alam annama akhafaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusiba. Yang telah Allah tuliskan untuk kita tidak akan menyeleweng ke orang lain, yang Allah tuliskan ke orang lain tidak akan menyeleweng kepada kita. Masing-masing sampai kepada takdirnya. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah Nanti kita sebutkan faedahnya secara bersamaan. Wa kamana fil ghari thalatha layal. Wa kana Abdullah ibn Abdullah ibn Abi Bakrin yabitu indahuma wa kana syaban fatinan dzakiyan. Dan keduanya tinggal di Kuwatur selama tiga malam. Dan bahwasanya Abdullah bin Abi Bakar, anaknya sahabat Abu Bakar, itu bermalam di Gua Hira bersama mereka berdua. Abdullah bin Abi Bakar adalah seorang pemuda yang cerdas lagi cerdik. Ini sesuai rencana semula ya. Jadi kalau malam Abdullah bin Abi Bakar ini nginep di Gua Tur. Untuk apa? Fayakhruju min indihima hatta yusbiha fi Quraisyin ka'annahu bata bi Makkah. وكان يسمع مكائد قريش وأخبارهم فكان يأتيه ما فيها حين يختلط الظلام Beliau sahabat Abdullah bin Abi Bakar ini keluar meninggalkan Gua Hiro, meninggalkan mereka berdua itu pada waktu subuh. Sehingga beliau berada di Mekah di kalangan orang Quraisy pada waktu pagi hari, waktu subuh sudah ada di Quraisy. Sehingga orang-orang Mekah menyangka bahwa Abdullah bin Abi Bakar ini nginepnya di Mekah. Jadi kalau sudah malam berangkat ke Gua Hiro, akhir malam pergi ke Mekah lagi. Sehingga subuh pagi orang-orang tahu Abdullah ada di Mekah. Jadi mereka tidak tahu bahwa Abdullah keluar meninggalkan Mekah pada malam hari. Tujuannya apa? Tujuannya Abdullah bin Abi Bakar ini mencari berita di Mekah mendengarkan tipu daya kures, rencana kures, berita-berita mereka, pengejaran mereka, penyisiran mereka sampai di mana, itu dicari khobarnya satu hari, begitu malam berangkat ke Kuwaitur memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar. Subhanallah, ini rencana yang sangat matang dan ini telah direncanakan semula. <clears throat> Kemudian sesuai rencana pula, Wakana kana Amir bin Fuhairah Maula Abi Bakrin yar'al ghanam. Kemudian ada juga Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini adalah pembantunya sahabat Abu Bakar, tugasnya menggembala kambing. Untuk apa menggembala kambing? Fakana ya'tihima biha'ina tadhabu sa'atun minal lail. Amir bin Fuhairah ini datang kepada mereka berdua di Gua Tur ketika malam sudah lewat. Fayabitani fi labaniha. Lalu beliau itu tinggal di sana dan memeraskan susu untuk mereka berdua, untuk Rasulullah dan sahabat Abu Bakar. Jadi kambingnya dikembala sampai di sana susunya diperas, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar. Thumma yan'iqu biha fi ghalas wa yatba'u biha athar Abdullah ibn Abi Bakar liyu'fi alaihi. Kemudian meninggalkan kuator pada waktu subuh atau menjelang subuh dan mengikuti bekas-bekas jalannya Abdullah bin Abu Bakar untuk menghapusnya. Subhanallah ini strategi ya, siasat. Dan ini telah direncanakan semula. Jadi Abdullah bin Abi Bakar ini jalan dahulu ke Gua di belakangnya diikuti oleh siapa nama tadi? Amir bin Fuhairah sambil mengembala kambing. Tujuannya apa? Menghilangkan jejak. Sampai di Kuator sudah nginep di sana. Masing-masing dengan tugasnya. Abdullah bin Abu Bakar menyampaikan berita-berita kepada mereka berdua, sementara Amir bin Fuhairah memeras susu untuk mereka berdua. Atau bahkan kalau perlu makan ya disembelihkan kambing, tak biasa. Kemudian ketika menjelang subuh atau waktu subuh, Abdullah bin Bakar berangkat pulang ke Mekah, diikuti di belakangnya oleh Amir bin Fuhairo, menghapus jejak. Sehingga jejaknya hilang. Orang-orang menyangka ini adalah bekasnya kambing, bekas pengembala kambing. Tidak ada kecurigaan. Ini adalah rencana Rasulullah SAW dan di sini ada pelajaran yang sangat mendalam bahwa kita tidak tawakal begitu saja tanpa usaha tapi yang dimaksud tawakal adalah usaha dulu secara maksimal. Usaha maksimal hasilnya apa? Tawakal Allah. <clears throat> Kemudian Amma Quraisyun fabaqiyat fityanuha muntadhirina qiyama Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa khurujahu hatta asbahu. Kita sekarang ceritanya kembali kepada mereka-mereka yang nunggu di rumah Rasulullah jadi kita kembali kepada malam pertama tadi ya, ketika Rasulullah masih nginep di rumahnya. Bagaimana keadaan mereka para pemuda Quraisy pilihan yang menanti bangunnya Rasulullah, menanti keluarnya Rasulullah dari rumah. Ya mereka di sana aja. Rasulullah sudah di mana sekarang? Sudah berangkat dari Gua Hiro. Mereka masih nunggu di sana sampai pagi. Kemudian falam ma'asbahu qama aliyun min firashi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasaqata fi aydihim. Wasa'aluhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari mereka ternyata melihat sahabat Ali yang bangun dari ranjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka merasa bahwa Rasulullah telah lolos dari tangan mereka. Lalu mereka pun memegang sahabat Ali, mereka tanya kepada beliau tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Rasulullah? Faqala berkata sahabat Ali bin Abi Thalib, "La ilma li fihi." Saya tidak tahu. Mana Rasulullah? Saya enggak tahu. Kemudian fadarabuhu wa sahabuhu ilal ka'bata wa habasuhu sa'ah walakin biduni jadwa. Lalu sahabat Ali dipukuli. Resikonya ya. Resikonya adalah dipukuli Kemudian diseret menuju Ka'bah dan ditahan sesaat namun ternyata orang-orang Quraisy tidak mendapatkan hasil apa-apa. Sahabat Ali diinterogasi tapi tidak menghasilkan apa-apa. Sia-sia usaha orang-orang Quraisy. Tsumma ja'u ila baiti Abi Bakrin wa sa'alu banatahu Asma Asma'a radhiyallahu taala anha anhu faqalat la adri Kemudian mereka orang-orang Quraisy mendatangi rumahnya sahabat Abu Bakar. Mereka bertanya kepada putrinya yang bernama Asma tentang ayahnya. Ayahmu di mana? Lalu Asma menjawab, saya tidak tahu. Nah, adri saya enggak tahu. Fala tamahal khabitu Abu Jahlin latmatan qaraha minha qaraqaha. Lalu beliau Ibunda atau Asma ini ditampar oleh orang yang busuk yaitu Abu Jahal dengan satu tamparan yang saking kerasnya sampai anting-antingnya lepas. Subhanallah. Ini resiko lagi. Resiko membela kebenaran dan resiko membela orang yang benar. Jadi ditampar Asma oleh Abu Jahal, orang yang busuk, sampai anting-antingnya lepas. Ini menunjukkan betapa kerasnya tamparan itu. Kemudian tuma arsalu talabi kulli jihad, kemudian mereka orang-orang Quraisy mengirimkan pencarian di seluruh penjuru. Istilahnya kalau sekarang disisir ya, mengadakan penyisiran untuk mencari teroris. Mencari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan penyisiran. Bukan hanya mengadakan penyisiran yang mereka lakukan. Wa ja'alu mi'atanaqah an kulli wahidin minhuma liman ya'ti fihima hayyain aw mayyitain. Dan mereka pun mengadakan sayembara untuk memberikan 100 ekor onta bagi siapa saja yang bisa mendatangkan salah satu dari mereka atau masing-masing dari mereka. Baik mendatangkan dalam keadaan hidup atau mendatangkan dalam keadaan mati. Sayembara lagi. Iya kan? Jadi kalau bisa menangkap mereka hidup-hidup atau dalam keadaan mati, satu orang dapat 100 onta. Kalau seorang dapat berapa? 1 miliar, 500 juta dan macam-macam. Hidup atau mati yang penting tertangkap. Satu orang 100 ekor onta, dua orang 200 ekor onta. Kemudian waqad wasalu fit talabi ila babil ghar bihaitu lau taqta'a ahaduhum ra'sahu wa nadhara ila qadamaihi la ra'ahuma dan mereka telah sampai dalam pencarian itu, dalam penyisiran itu sampai di pintu gua Tur. Sudah sampai di atasnya sini. Jadi guanya kan di bawah, mereka sudah di atas ini. Kalau sekiranya mereka itu lihat kakinya saja, mereka orang kurang lihat kakinya itu kelihatan di sana ada Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar. Sampai-sampai sahabat Abu Bakar itu gelisah ya Rasulullah. Kalau mereka lihat kakinya itu kelihatan kita ya Rasulullah. Kita bakal tertangkap ya Rasulullah. Kemudian hatta shtadda huznu Abi Bakr radhiyallahu taala anhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sehingga sahabat Abu Bakar sangat bersedih mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang beliau khawatirkan bukan dirinya ya, Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Sangat bersedih. Lalu beliau dihibur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, "Ma dhannuka ya Abu Bakar? Ithnainillahu talisuhuma, la tahzan, innallaha ma'ana." Wahai Abu Bakar, bagaimana perasaan kamu terhadap dua orang yang Allah menjadi ketiganya? Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Dan ini juga dimuat di dalam Al-Qur'an, "Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika Rasulullah berkata kepada sahibnya. Jadi sahabat Abu Bakar ini sahabatnya Rasulullah dengan nas Al-Qur'an. Dengan nas Al-Qur'an. Kalau orang meragukan kesahabatan Abu Bakar atau orang memfitnah Abu Bakar, menuduh, melaknat, maka orang itu bisa kufur karena sama dengan mendustakan Al-Qur'an. Jadi di sini dihibur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan khawatir kita berdua, tapi ada yang ketiga, yang ketiga itu Allah. Allah jaga kita. Mereka tidak akan bisa nangkap. Kemudian juga ada riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa waktu itu di sana ada apa? Ada laba-laba ya. Ada laba-laba membuat sarang, membuat rumahnya atau juga ada burung merpati itu riwayat-riwayat seperti itu sebagian mengatakan sahih, sebagian menolak enggak sahih, enggak benar. Karena kalau kita lihat dohirnya riwayat-riwayat yang ada, bahwa itu enggak ada penutupnya sama sekali. Buktinya sahabat Abu Bakar mengatakan launa dzara ahaduhum ila qadamaihi la absarana. Kalau mereka lihat kakinya akan melihat kita. Ini menunjukkan bahwa lubang, tidak ada apa-apa. Tidak ada rumah laba-laba, tidak ada sarang burung merpati. Walhasil itu adalah khilaf di kalangan para ulama tentang riwayat sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, sebelum saya membawakan tentang faedah atau fikih yang bisa kita ambil dari potongan sirah ini, tadi ada beberapa nama yang disebut. Namanya siapa aja tadi? Rasulullah, sahabat Abu Bakar, siapa lagi? Abdullah bin Abu Bakar. Terus siapa lagi? Amir bin Fuhairah. Siapa lagi? Asma pintu Abu Bakar. Terus Ali bin Abi Thalib. Nama-nama ini penting karena mereka-mereka orang-orang yang terlibat langsung dalam hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada satu nama, kalau lupa nggak apa-apa ya, Abu Jahal. Jadi di sini di antara faedahnya bahwasanya kita jangan ragu-ragu kalau kita di atas kebenaran, Allah pasti menolong kita, membantu kita dan Allah memberikan jalan keluar. Jangan ragu-ragu. Harus kita yakin, harus kita mantap dan harus kita sabar menjalaninya. Para nabi dipilih oleh Allah dijadikan sebagai pemimpin karena mereka punya dua resep itu, yaitu sabar dan yakin. Semuanya dihadapi dengan sabar, semuanya dihadapi dengan yakin. Yang penting jalan kita adalah jalan yang benar. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di sini juga tentang keutamaan Al-Qur'an. Tadi Rasulullah kan ngambil pasir lalu ditaburkan ke wajah mereka sambil membaca Al-Qur'an. Yang dipilih oleh beliau surat Yasin ayat ayat nomor 9. ja'alna min baini aydihim saddan wa min qalbihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini adalah termasuk khasiat Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu adalah obat Al-Quran adalah obat segala-galanya Mengobati penyakit batin Mengobati penyakit lahir Jadi Al-Quran Bagaimana kalau kita melakukan seperti ini Boleh atau tidak? Boleh saja Boleh saja Ketika diserbu musuh Barangkali kita dengan yakin mau niru Rasulullah SAW Kita ambil pasir, kita taburkan ke mereka Sambil baca ayat ini Silahkan dipraktekkan Tapi apakah oleh Allah dikabulkan atau tidak Terserah Allah karena di sini Rasulullah ketika mengucapkan dengan keyakinan yang sangat mantap, keyakinan yang luar biasa. Sama dengan orang ketika merukyah. tidak cukup hanya bacaan Quran, tapi juga keyakinan ketika membaca dan kebersihan diri orang yang membaca, termasuk memakan makanan yang halal. <clears throat> Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di antara kandungan yang bisa kita ambil dari potongan sirah ini pula pentingnya kita men mengatur siasat atau mengatur strategi. Jadi Rasulullah di sini bukan hanya tawakal begitu saja, tapi mengatur siasat dulu direncanakan matang, direncanakan dengan rencana yang sangat matang. Kemudian juga di antara kandungan dari potongan sirah ini adalah keutamaan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu. Keutamaan sahabat Abu Bakar. Beliau rela sakit, yang penting Rasulullah tidak sakit. Beliau rela susah, yang penting Rasulullah tidak susah. Sahabat Abu Bakar ketika masuk di gua, membersihkan gua dan sampai disengat kalah jengking. Kemudian di antara kandungan potongan sirah ini yaitu betapa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Bakar dan betapa cinta Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saling bercinta dua orang ini. Dan ini jelas bahkan ada riwayat yang sahih, "Lau tumutakhid dan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Kalau aku menjadikan seorang sebagai kekasihku, aku pilih dia adalah Abu Bakar. Kemudian di antara kandungan potongan kisah ini pula adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bahwasanya beliau meludah ke tempat yang sakit lalu ternyata langsung sembuh. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula keutamaan sahabat Abdullah bin Abi Bakar. Beliau ini mewakili para pemuda, mewakili para pemuda. Yaitu para pemuda ikut-ikutan membela dakwah Islamiyah. Kemudian juga di antara kandungan kisah ini pula adalah keutamaan sahabat Amir bin Fuhairah, pembantunya sahabat Abu Bakar. Keutamaan Amir bin Fuhairah. Ini mewakili para pembantu dakwah yang mereka juga ikut membela jalan dakwah Islamiyah. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula adalah keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu Beliau juga mewakili para pemuda yang rela berkorban, bahkan rela dijadikan sebagai tempat untuk disakiti demi membela dakwah Rasulullah SAW Dan bahkan beliau sempat bungkam, tidak mau membongkar rahasia. Bungkam ya. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula adalah keutamaan sahabat Asma, putrinya sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan beliau ini mewakili para perempuan, para putri dalam berdakwah atau membela dakwah Islamiyah. Sampai-sampai disakiti, ditampar, sampai anting-antingnya terlepas. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula, musuh-musuh dakwah Islamiyah tidak pernah berhenti untuk memberangus dakwah Islamiyah dengan berbagai macam cara. Bahkan dengan dengan mengatakan sayembara-sayembara. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula bahwa sahabat Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah SAW dengan nas Al-Qur'an. Itu lafaz yang mengatakan id yaqulu li la tahzan dengan nas Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang meragukan kesahabatan Abu Bakar, menuduh Abu Bakar dengan tuduhan yang keji, menfitnah beliau, melaknat beliau, maka orang itu adalah orang yang mengarah kepada kufur karena mendustakan Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, jangan kita pernah merasa kesepian. Karena Allah selalu bersama kita. Kalau kita orang beriman, kita membela dakwah Islamia, kita di atas jalan sunnah, maka Allah membela kita, bersama kita, menolong kita, membantu kita, dan seterusnya.